Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu kembali di saluran ini dalam rangka meningkatkan dan menaikkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari ilmu syar'i. Yang mana ini kita dapat mengetahui yang ma'ruf dan yang mungkar, dapat mengerti mana yang benar dan mana yang salah, dan dapat meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang kita tuntut. Dan bagaimana biasa bahwa pada hari ini kita akan melanjutkan uh, kajian ataupun materi yang kita bahas yaitu tentang Al-Kabair. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah menjelaskan tentang dosa besar yang ke-10, yaitu azina. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas Al-Kabirah al hadiyah al-hadiyatul asyarah yaitu al-liwat. Dosa besar yang ke-11 yaitu al-liwat atau dikenal juga dengan sebutan homoseks. Ini merupakan satu penyakit. Di samping ini merupakan suatu perbuatan dosa yang diancam pelakunya dengan hukuman yang keras bukan hanya di dunia, akan tetapi juga di akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah melarang keras perbuatan kaum mulut ini, yaitu eh, homoseksual ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa' bal antum qaumun musrifun." surat Al-A'raf ayat 81 yang artinya sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk melampiaskan nafsumu bukan kepada wanita malah kamu kaum ini adalah kaum yang melampaui batas dalam dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi syahwatmu atau nafsumu, bukan mendatangi wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui, yang jahil, yang tidak mengetahui akibat perbuatanmu. Surat An-Naml ayat 55. Demikian pula dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan Innakum lata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin فإنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Apakah kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawabannya tidak lain hanyalah mengatakan, datangkanlah kepada kami agar Allah. Jika kamu termasuk orang-orang yang benar dalam ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan satu perilaku yang sangat keji dan mungkar, yang sangat buruk yang dilakukan oleh kaum Lut, yaitu mereka mendatangi laki-laki, yaitu melampiaskan nafsu mereka, syahwat mereka kepada sesama sejenis, sama jenis mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai suatu fahisyah. Bahkan fahisyah ini la sabakukum biha min ahadin minal alamin. Tidak ada seorang pun yang eh, sebelum kamu yang melakukannya. Amalan ini dikenal dengan amalan liwat. Nisbat kepada kaum Lut yang pertama kali melakukan perbuatan ini. Dari ayat-ayat tersebut dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa perbuatan kaum mulut ini adalah perbuatan yang sangat keji. Perbuatan fahisyah yang mendatangkan azab. Azab seperti yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka, kepada kaum mulut. Allah mengatakan falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa antarna 'alaiha hijaratan min sijil. Surat Hud ayat 83 datang perintah dari kami, maka kami jadikan yaitu azab kami. Maka kami jadikan bagian atasnya menjadi bagian bawah. Lalu kami hujani mereka dengan batu yang dikirim dari mereka sijil. Dari sijil. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan azab terhadap kaum mulut ini. Ya, menimpakan azab kepada kaum Lut ini. Yaitu Allah Subhanahu wa taala balikkan negeri mereka hingga bagian bawah menjadi bagian atas. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghujani mereka dengan batu dari langit. Itu hukuman dan adat yang Allah Subhanahu wa taala kirim kepada kaum Lut akibat perbuatan mereka itu. dan nantinya tentunya adat di akhirat menunggu mereka. Dari situ dapat kita ketahui bahwa perbuatan lewat homoseksual mendatangi sejenis ini merupakan satu perbuatan yang sangat keji, sangat bongkar yang pelakunya berhak mendapatkan azab di dunia sebelum azab nanti di akhirat. Demikian pula dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah diriwayatkan dari beberapa sahabat di antaranya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lut." Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan atas umatku adalah perbuatan kaum Lut, yaitu homoseksual. Kemudian juga diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La'anallahu man amila amala amala qaumi Lut." La'anallahu man amila amala qaumi Lut. La'anallahu man amila amala qaumi Lut. Nabi mengucapkannya tiga kali, yaitu Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut, yaitu perbuatan homoseksual. Jadi pelakunya berhak mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala pelakunya berhak mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang kita bacakan tadi dapat kita simpulkan bahwa homoseksual ini tergolong dosa besar. Pertama Allah Subhanahu wa taala menyebut pelakunya sebagai orang-orang yang musyrik dan jahil. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai fahisyah fahisyah yaitu kekejian. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala melaknat pelakunya. Ya Allah Subhanahu wa taala melaknat pelakunya. Laknat hakikatnya adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan azab atas pelakunya di dunia. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Ahud ayat 83 tadi, "Falamma jaa amruna ja'alna 'aliha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil." Kemudian tentunya nanti ada di akhirat. Ya, kemudian juga hudud yang ditegakkan atasnya, atas pelakunya. Ya, hukuman bagi para, para pelaku liwat ini adalah dihukum mati, yaitu waliul amri pihak yang berwenang, pemerintah dalam hal ini, boleh menjatuhkan hukuman mati atas pelaku liwat. Nah ini berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ma. ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut faqtulul fa'ila wal maf'ula bihi Barang siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Lut maka bunuhlah baik pelaku maupun yang dilakukan terhadapnya, fa'il dan maf'ulnya. Ya, fa'il dan maf'ulnya. Ya, jadi pelakunya berhak mendapatkan hudud, hukum hudud di dunia. Dan semua itu ya um, uh, dapat kita simpulkan bahwa perbuatan ini termas, uh, termasuk salah satu perbuatan dosa yang sangat besar sebetulnya kalau kita lihat sekarang ini dan wanita yang memakai pakaian busana laki-laki. Maka hal itu dilarang karena dapat menjurus kepada penyimpangan perilaku seperti ini. Nah, diriwatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anhuma ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Salatun la yadkhuluna al-jannah wa la yanzuru Allahu ilaihim al qiyamah العاق والديه والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال والديوس Ada tiga orang yang tidak akan masuk surga dan tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Yaitu seorang yang durhaka kepada dua orang tuanya, wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang dayus yang tidak memiliki sifat cemburu. Nah, termasuk di dalamnya yaitu laki-laki yang menyerupai wanita, wanita yang menyerupai laki-laki. Demikian khonifuddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya, jadi dari situ ya diharamkan ya syariat Islam mengharamkan laki-laki yang menyerupakan diri dengan kaum wanita. Nah, ini merupakan salah satu sebab ya terjadinya perilaku yang menyimpang ini yaitu homoseksual. Ya, demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi antaranya juga adalah perkara yang dilarang oleh syariat karena dapat menjurus kepada perbuatan ataupun penyimpangan eh, perilaku ini adalah syariat Islam melarang ya seorang berkemul ya, dalam satu selimut ya ya laki-laki yang berkemul ya eh, dua orang laki-laki yang berkemul dalam satu selimut ya ada larangannya dalam syariat ya larangan ya dua orang laki-laki ataupun para laki-laki yang berkemul dalam satu selimut karena itu dapat menjurus kepada perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan. Ya, seperti perbuatan liwat. Demikian pula, Ikhwanifiddin, para salaf dahulu untuk menutup sarana dan wasilah menuju kepada liwat ini, mereka juga mencegah ya para mardan ya yaitu anak laki-laki yang belum tumbuh jenggotnya untuk berbaur dengan ya kaum orang-orang dewasa Ya, hingga Imam Ahmad pernah ditanya tentang seorang yang ingin membawa anaknya yang masih kecil, yang masih muda, yang belum tumbuh jenggotnya ke majelis, ke majelis ilmu. Ya, Imam Ahmad mencegah dan melarangnya karena itu dapat menimbulkan fitnah bagi orang-orang yang datang di situ, yang hadir di situ. Nah, ini disebut mardan. Nah, tujuannya adalah agar tertutup semua sarana-sarana menuju kepada perbuatan homoseksual ini. Ya, dapat kita lihat di khonifuddin azan ya Allah wa iyyakum jami'an ya eh, Allah Subhanahu wa taala ya tentunya ya telah menjelaskan kepada kita ya bahaya dari uh, kita katakan perbuatan yang menyimpang ini bahwa ini akan menyebabkan penyakit-penyakit di tengah-tengah masyarakat. Ya kalau kita lihat ya sekarang ini munculnya penyakit-penyakit seperti AIDS ya penyakit uh, apa namanya raja singa dan sejenisnya itu penyebabnya salah satunya adalah karena perilaku yang menyimpang ini yaitu perbuatan homoseksual ini dan perkara yang juga sangat memprihatinkan adalah perbuatan-perbuatan seperti ini ya biasanya muncul atau banyak muncul dan didapati di asrama-asrama di mana di situ berkumpul kaum lelaki ya jadi perlu perhatian yang ekstra tepat ya terhadap penyakit-penyakit ini. Ya, karena bisa saja muncul di mana-mana. Ya, tidak apa namanya tidak tertutup kemungkinan juga muncul di pondok-pondok pesantren misalnya atau tempat, tempat di tempat-tempat berkumpul di mana ya tidak dijaga ya, batasan-batasan hal-hal yang dapat menjurus kepada perbuatan ini ya bukan hanya di kalangan banci ya, akan tapi di kalangan ya kita katakan orang-orang yang tinggal di asrama misalnya, ini bisa muncul penyakit-penyakit seperti ini. Ikhwanifiddina azani Allah wa ya Ya, biasanya penyakit ini muncul karena ya salah satu faktornya adalah karena seorang itu ya telah terkena virus al-ishfu dan uh, mengkagum terhadap seseorang pernah ditanya tentang penyakit isyak. Maka salah seorang dari mereka menjawab, kesibukan disebabkan hati yang kosong. Ya, yaitu penyakit penyakit ini disebut di, banyak disebabkan karena hati yang kosong, pikiran yang hampa, tidak tidak tidak tahu apa yang harus dilakukan, tidak tahu apa yang harus dikerjakan, hingga terseretlah orang-orang seperti ini kepada perilaku perilaku yang menyimpang. Dia mencintai ya apa namanya uh, uh, sejenisnya ya dan ya, demikian ya khonifuddin Azan ya Allah wa jami'an karena kalau hati sudah kosong maka akan terisi dengan eh, hal-hal uh, yang yang negatif ya tapi penyakit hati yaitu mukayyim mengatakan bahwa ya penyakit itu penyakit mabuk asmara akan menimpa hati yang tidak terisi oleh cinta kepada Allah hati yang selalu berpaling dari Allah dan mencari pengganti selain Allah Subhanahu wa taala. Sebab apabila hati seseorang dipenuhi dengan cinta kepada Allah dan selalu berharap berjumpa dengannya, niscaya segala bentuk penyakit isyuk ini akan terhindar. Ia akan terhindar dari segala macam bentuk penyakit isyuk ini, penyakit mabuk asmara ini ya. Nah demikian. Ibnu Qayyim Ibnu Qayyim juga mengatakan, perkara yang paling berbahaya bagi seorang hamba adalah ketika jiwanya dan hatinya hampa ketika ia mengalami kehampaan hati dan jiwa. Karena sesungguhnya jika jiwa itu eh, apa namanya? Jika, karena sesungguhnya jiwa ya, itu tidak akan pernah kosong. Hati manusia tidak akan pernah kosong jika tidak disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, yang yang positif, maka pasti akan terisi dengan hal-hal yang negatif, yaitu hal-hal yang membahayakan. Nah kemudian salah satu faktornya adalah ya munculnya penyakit esek ya yang bisa menyeret kepada perilaku yang menyimpang ini yaitu uh, homoseks dan uh, zina adalah ya media informasi yaitu baik dalam bentuk audio, visual, media cetak dan buku-buku bacaan apalagi sekarang ini ada yang namanya internet. Ya, media informasi seperti ini sangat besar pengaruhnya dalam menanamkan kepercayaan dan dalam membentuk pola pikir manusia. Dan pengaruhnya sangat besar dalam menggiring manusia kepada jalan kehancuran. Ya, Nah, apalagi mayoritas konten yang ada pada saat ini penuh dengan hal-hal yang bisa menyeret manusia kepada kepada ya kita perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Ya, media massa memberi saham yang sangat besar dalam membangkitkan gejolak ya gejolak uh, cinta yang terlarang dirahi dengan menampilkan gambar-gambar wanita yang menggoda misalnya ya ataupun hal-hal yang menyeret, menyeret manusia ya kepada perbuatan-perbuatan yang menyimpang Ya, demikian khonifuddin azami Allah wa iyyakum jami'an. Apalagi sekarang ini kita lihat ya eh, yang namanya banci atau bencong wadang itu dianggap satu hal yang biasa dan ya, aneh dan sangat lucu pula mereka menentang hak eh, mereka menuntut hak agar diberi hak yang sama dengan dengan orang-orang lain bahkan ya satu perkara yang yang lebih memprihatinkan lagi Ya di sana ada laki-laki yang berganti kelamin atau perempuan yang berganti, kelamin dan ini tentunya hukumnya sangat diharamkan karena termasuk merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya jadi faktor media ini sangat besar yang membuat seorang itu jatuh kepada perbuatan-perbuatan yang menyimpang ini. Nah demikian ikhwan fillah, azza wa Allah wa iyyakum jami'an. Nah kemudian Ya, salah satu penyebabnya adalah keliru di dalam memahami ya apa namanya e, cinta dan kasih sayang. Ya, sebagian orang terlibat dalam apa namanya dalam e, cinta sejenis ya kita katakan karena dia salah di dalam e, menanggapi ataupun memahami makna cinta itu. Ya, nah demikian. Lalu dia ungkapkan cintanya kepada ya temannya itu ataupun teman sejenisnya itu dengan cinta nafsu Ya, nah cinta itu tentunya tidak selalu ya diiringi dengan nafsu, itu beda. Ya, nah sebagian orang menganggap kalau sudah cinta maka harus diiringi dengan nafsu. Ya, hingga ketika dia menyatakan cintanya kepada seorang, ya, ya temannya ataupun teman sejenisnya, ya sebab ya, dia mengambil subhat dari hadis Nabi, jika kamu mencintai seorang ya, apa namanya sahabatmu maka nyatakanlah, katakanlah kepadanya Ya, nah demikian. Jadi lalu dia menganggap cinta ini adalah cinta yang yang boleh diiringi dengan nafsu hingga jatuhlah mereka ya ke dalam hubungan-hubungan yang terlarang ikhwanifiddin ma'azanillah wa iyyakum nah itu merupakan beberapa sebab ya eh, apa namanya eh, seorang itu jatuh kepada eh, eh, perbuatan-perbuatan eh, yang yang terlarang ini nah demikian ikhwanifiddin ma'azanillah wa iyyakum jami'an Nah, nah kemudian Ikhwanifiddin, ya tentunya ya, penyakit ini harus diterapi. Ada beberapa terapi yang bisa kita ya, lakukan untuk menyembuhkan penyakit ini. Ya, terapi dari penyakit al-isku ini. Jadi antaranya yang pertama adalah mengikhlaskan ya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sangat penting. Ini merupakan terapi yang pertama. Ya, obat penawar yang paling manjur. Ikhlas merupakan obat penawar yang paling manjur jika seorang yang terkena penyakit fisik di mabuk cinta ini benar-benar ikhlas dan menghadapkan wajahnya hanya kepada Allah dengan tulus, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Ya, ya, demikian Allah Subhanahu wa taala akan mengalinkan hatinya ya dari perkara-perkara yang negatif kepada perkara-perkara yang positif, kepada perkara-perkara yang bermanfaat di fillah. Azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Ya, seperti yang pernah terjadi pada diri Nabi Nabi Allah Yusuf alaihissalam ya ketika dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah berpaling dari perbuatan keji maka Allah Subhanahu wa taala memalingkannya dari perbuatan buruk itu Allah mengatakan di dalam surat Yusuf ayat 24 kadzalika linasrifa anhu su' wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin demikianlah agar kami malingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba yang terpilih. Demikian dunia, Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan hambanya dari hal-hal yang dapat membahayakannya. Ia misalnya berupa kecenderungan untuk mencintai makhluk dan bergantung kepadanya, dan Allah akan menjauhkan dirinya, ya, diri hamba itu dari segala perbuatan keji karena keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama ya terapi pertama. Yang kedua, terapi yang kedua adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara tulus, menyerahkan diri kepadanya secara ikhlas dan memohon kepadanya dengan segala kerendahan ya semoga ia terhindar dari penyakit ini ya dari apa namanya dari bahaya ini dari eh, dari perbuatan yang menyimpang ini ya nah demikian khonifidina azan ya Allah wa iya karena doa itu bermanfaat bagi hamba-hamba yang beriman. Kemudian yang ketiga adalah menahan pandangan. Ya, menahan pandangan akan melahirkan ketenteraman jiwa. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Dan ya, tentunya hal ini menahan pandangan dari kaum wanita. Itu jelas ya eh, kemarin ataupun pada uh, kesempatan yang lalu kita telah mengupasnya ya. Ya uh, salah satu perkara yang bisa menghindarkan kita dari perbuatan zina adalah menahan pandangan ya menahan pandangan ataupun menundukkan pandangan pandangan tidak mengumbar pandangan Ya tentunya ini berkaitan dengan kaum wanita ya tidak eh, menyorotkan pandangan kita kepada wanita-wanita yang bukan mahram yang tidak boleh kita lihat. Nah kaitannya di sini dengan homoseksual ya termasuk kita menjaga pandangan dari kaum mardan ya menjaga pandangan dari kaum mardan ya itu anak laki-laki yang rupawan ya yang apa namanya belum tumbuh jenggotnya yang bisa apa namanya juga bisa memfitnah hati kita maka kita juga harus menahan pandangan darinya. Nah demikian azami Allah wa iyyakum jami'an. Seperti yang kita sebutkan tadi bahwa para salaf pernah melarang ya melarang ya orang-orang mardan ini atau anak-anak mardan ini dibawa ke majelis-majelis orang dewasa ya karena dapat menimbulkan fitnah. azami Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Nah tentunya eh, ini adalah eh, apa kita katakan usaha kita untuk menutup wasilah ini sangat penting ya karena ya segala sesuatu mungkin bermula dari pandangan mata. Ya, dari pandangan mata, dari apa yang tertangkap oleh mata kita. Ya, dari situ ya dari mata turun ke hati kata apa namanya kata orang-orang di sini ya, dari mata turun ke hati. ya, muncullah penyakit isyak, penyakit cinta terlarang ini, mabuk asmara ini. Nah, Ibnu Qayyim Jauziyah mengatakan orang yang berakal janganlah membuka peluang bagi dirinya untuk tergila-gila pada suatu ya, selain Allah Subhanahu wa taala, misalnya pada gambar ya atau pada sosok tertentu kan gitu ya, supaya ia tidak tertimpa berbagai kerusakan yang ditimbulkannya. Banyak maupun sedikit kerusakan yang timbul itu. karena siapa nekat menjerumuskan diri ke dalamnya, maka ia termasuk orang yang mendolimi dirinya sendiri dan termasuk orang yang tertipu ikhwanifidin azimnya Allah wa iya kumbinian baik nah jadi salah satunya adalah pandangan mata yang diumbar nah jadi hendaknya kita uh, menjaganya ikhwanifidin azimnya Allah wa iya kumbinian baik nah kemudian ya perkara berikutnya ya terapi yang bisa kita lakukan adalah banyak berpikir dan berzikir banyak merenung, bertafakur dan berzikir yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan salah satu uh, kita katakan uh, terapi ya untuk menyembuhkan diri dari penyakit isek ini, dari penyakit uh, eh, dimabuk cinta ini, yaitu ya uh, menghilangkan penyakit ini dengan banyak berzikir dan banyak bertafakur, tadabbur, tadabbur Al-Qur'an, tadabbur uh, hadis ya Nah ini sangat penting Ikhwanifidina ya Allah wa jami'an. Ya sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa asal dan hati manusia itu tidak bisa kosong sebenarnya. Pasti ada saja yang mengisinya. Kalau dia tidak mengisinya dengan hal-hal yang baik dan positif, maka setan akan mengisi pikirannya itu. Ya setan akan mengisi pikirannya itu. Ya eh, dengan e, dan syahwat. menerima adalah menjauh dari orang yang dicintainya itu. Ya, menjauh dari orang yang dicintainya itu. ya, seorang ya terkena mulai ya mulai muncul gejala dia kalau punya orang tua kan begitu ya membantu teman ya menolong untuk hal perkara-perkara yang sifatnya sosial nah ini akan meredam ya apa namanya gejolak di dalam jiwa ini karena energi itu kalau tidak dilepaskan maka dia akan mencari pelampiasan-pelampiasan. ya Nah, dalam kesendirian ya biasanya akan muncul gambaran-gambaran. Ya, ia akan selalu mengkhayalkan wajah kekasihnya yang dirindu penyakit penyakit apa eh, eh, penyakit di mabuk asmara ini ya demikian Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah dunia. Jadi eh, banyak-banyaklah perkara-perkara yang bisa mengingatkan kita kepada akhirat. Di antaranya adalah ziarah kubur ya. Nabi SAW mengatakan, ya tuntun ahaitu ziarah ziaratil serbuan eh, uh, ya, virus itu ini hingga dia merelakan dirinya untuk tetap jatuh ke dalamnya ya dia mengatakan wah sudah beginilah dia jalan suratan takdirku ya nah demikian hingga dia menjalani terus menjalani dia menjadi seorang homoseksual atau menjadi seorang pelaku liwat ya karena sudah eh, kita katakan eh, terbiasa dan sudah ketagihan dengan ini hingga dia putus asa untuk dapat menyembuhkan dirinya Nah, hendaknya kita tidak tidak boleh putus asa. Senantiasa punya keinginan keras untuk dapat menundukkan hawa nafsu. Ya, nah demikian ekonomi Sesungguhnya pangkal terjadinya penyakit esek adalah menganggap indah sesuatu yang di, dikagumi, ya baik melalui pandangan ataupun pendengaran. Nah, jika tidak diikuti dengan keinginan keras untuk ber, apa namanya, untuk melawannya, maka kita akan jatuh ke dalam penyakit itu. Jadi hendaklah ya ekonomi fillah agungnya wa janganlah kita merasa berputus asa untuk bisa sembuh dari penyakit itu atau bisa menghindari ya, atau eh, menghindari penyakit ini. Baik. Nah kemudian yang berikutnya adalah kalau konsisten menjaga sholat dengan sempurna, ya dan rutin menjalankan ibadah puasa. Ya ini salah satu hal yang dapat meredam ya, gejala syahwat. Ya, nah demikian yaitu apa? Sholat Salat lima waktu itu ibarat sungai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membersihkan seseorang. Ya, ya merupakan apa namanya suatu hubungan ya vertikal antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau seorang mengabaikan sholat, yang tentunya dia akan jatuh kepada perbuatan-perbuatan yang, ya tentunya itu juga apa namanya satu e, kesalahan ya, dosa mengabaikan sholat. Ya, di samping itu di antara eh, dampak negatifnya adalah dia akan terjerumus kepada perkara-perkara yang terlarang lainnya. Nah, sehingga, dikatakan bahwa sholat merupakan ukuran. Jika seorang bagus sholatnya, maka bagus amal-amalnya yang lain. Jika rusak sholatnya, maka rusaklah juga amal-amalnya yang lain. Jadi, ya, yang ke-11 adalah selalulah konsisten menjaga sholat ya, dengan sempurna dari media. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga marwah, ya, merawat marwah diri dan agar tidak Dina, Nah, menjaga memuli, eh, apa namanya memelihara kemuliaan diri, kesucian diri dan menjaga kehormatan. Ya, termasuk di dalamnya adalah ya kita senantiasa tampil di hadapan umum dengan menutup aurat kita dengan sempurna. Ya, janganlah kita pamer aurat di depan orang-orang. Walaupun itu dengan sejenis ya kita katakan itu kadang-kadang dapat menyeret ya eh, seseorang kepada perbuatan-perbuatan menyimpan demikian. Jadi jagalah ya diri kita dengan menjaga penampilan. Tutuplah aurat dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu diharamkan ataupun dilarang memakai pakaian yang transparan. Nah kadang-kadang pakaian yang transparan ini justru apa namanya kita katakan lebih memancing ya apa namanya syahwat. Sehingga seorang penasaran apa balik sesuatu yang transparan ini. Demikian juga pakaian yang ketat-ketat. Nah ini juga dilarang ya laki-laki maupun perempuan memakai dilarang. Bukan hanya perempuan saja, laki-laki juga dilarang memakai pakaian yang ketat. Nah, demikian kan itu dina azan ya Allah wa iya jami'an. Ya, nah karena itu dapat menimbulkan ya kita katakan perkara-perkara yang negatif, ya, ya misalnya ketertarikan orang lain kepada dirinya, ya, menimbulkan ataupun membuka peluang jadi ya, dalam hati orang lain untuk tumbuh penyakit kisah terhadap dirinya, ya penyakit cinta kepada dirinya, Nah demikian ikhwanifiddin azami Allah wa iya demikian. Baik. Nah kemudian yang ke-14 ada eh, yang berikutnya adalah membayangkan celah yang terdapat pada diri orang yang dicintainya itu. Ya, jika dia ter, misalnya tergila-gila kepada seseorang, maka ingatlah ya, sisi-sisi ya, keburukan dari orang itu. Ya, bahwasanya orang itu penuh dengan kotoran. Ya, ya apa namanya? Eh, mulai atas dari atas sampai bawah penuh dengan kotoran. Nah, matanya ada tai mata, hidungnya ada tai hidung kan begitu, giginya ada tai gigi, kupingnya ada kopok, tai, tai kuping dan demikian seterusnya dari atas sampai bawah penuh dengan kotoran. Jadi membayangkan celah terhadap orang yang dicintainya itu dapat meredam apa namanya eh, eh kecintaannya kepada orang tersebut. Ya, nah demikian. Ibnu Jauzi mengatakan sesungguhnya manusia itu penuh dengan najis dan kotoran dan orang yang dimabuk cinta melihat kekasihnya dalam keadaan sempurna. Karena cinta, ia tidak dapat melihat aib kekasihnya. Ya, disebabkan karena cinta ya, yang berlebih-lebihan tadi, ia tidak dapat melihat aib dan kekurangan orang yang dicintainya itu. Nah demikian Jadi hendaklah dia apa namanya me mengingat ataupun uh, kita kata membayangkan celah dan uh, dan kekurangan ataupun uh, yang yang ada pada orang yang dicintainya itu. Ya, Ibn Jauzi juga mengatakan bahwa para ahli hikmah ya, menyebutkan bahwa mata yang diselimuti hawa nafsu akan menjadi buta. Ya, mata yang diselimuti dengan hawa nafsu akan menjadi buta. Suatu yang buruk dia terlihat uh, indah. Ya, seperti kata orang sekarang, ya, apabila cinta sudah melekat, tai kucing terasa coklat. Kira-kira demikianlah. Ya. Jadi bayangkanlah hal-hal yang, yang yang buruk dari ataupun yang yang kotor dari apa namanya yang dicintainya itu. Nah demikian Ikhwanuddin. Allah Nah, kemudian ada yang berikutnya adalah memikirkan ya uh, betapa pedihnya dia jika nanti ditinggal pergi oleh orang yang dicintainya itu. Ya, nah berpisah dari orang yang dicintai itu sangat sangat sedih, sangat pedih. Ya dan sangat sakit. Nah, maka dia pikirkan itu. baik itu ditinggal mati atau ditinggal pergi tanpa keinginannya atau ditinggal karena sudah bosan atau yang lainnya ini merupakan satu uh, apa namanya hmm. apa namanya bencana ataupun musibah ya suatu hal yang sangat menyakitkan, maka andalah dia pikirkan itu hingga dia tidak tergila-gila ya cintanya kepada orang itu. Kemudian yang yang berikutnya adalah memikirkan akibat dari perbuatannya itu. Ya, banyak hal-hal negatif yang bisa muncul dari cinta terlarangnya itu. Ya, bisa hukuman di dunia berupa penyakit seperti kita ketahui bahwa ya dari perilaku homoseksual ini banyak uh, muncul penyakit-penyakit seperti misalnya ya singa ya ataupun yang lebih parah dari itu yaitu AIDS ya dan apa namanya kanker dan lain sebagainya ya jadi hendaklah dia pikirkan ya akibat dari perbuatannya itu di dunia sebelum nanti di akhirat nah demikian ya khonifuddin ahazani Allah wa iyyakum jami'an baik begitulah kira-kira ya, beberapa terapi ya bisa dilakukan untuk menyelamatkan diri dari penyakit al-isku yaitu penyakit di mabuk cinta ya dan itu dapat mencegah kita jatuh dalam perbuatan yang eh, hina dina dan keji ini yaitu homoseksual. Nah, sebagaimana yang saya ingatkan tadi bahwa penyakit ini muncul banyak muncul di mana-mana ya. Muncul di mana-mana, bukan hanya di kalangan ahli maksiat saja, ya seperti ya, orang-orang banci, apa namanya wadang, bencong dan jenisnya, ya bahkan di kalangan orang-orang yang ya, ya apa namanya di kalangan penuntut ilmu, ya. misalnya kita katakan ya kita ya buka-bukaan terang-terangan saja misalnya di pondok. Ini penyakit yang juga sering muncul di pondok-pondok. Ya, maka hendaklah para apa namanya kita karena pengelola pondok itu benar-benar serius di dalam menangani penyakit-penyakit ini. Ya jangan sampai muncul hal ini di tengah-tengah para santri ataupun para penuntut ilmu karena ini sangat buruk. Jadi ya lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya hukuman kadang-kadang tidak menyelesaikan masalah bahkan dengan hukuman orang itu biasanya ataupun bisa menjadi lebih nekat ya untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahatnya ya maka kadang-kadang ya hukuman tidak menyelesaikan masalah ya masalah-masalah penyakit-penyakit ya apa namanya jiwa seperti ini kelainan jiwa seperti ini maka perlu melakukan ya tindakan-tindakan preventif pencegahan itu lebih bagus menutup wasilah-wasilah dan celah-celah yang bisa mengarah ke sana. Ya, nah demikianlah ikhwan fillah azanillahu jami'an. Ini merupakan dosa besar yang ke-11 yang kita bahas pada pagi ini yaitu penyakit liwat yaitu homoseksual. Nah demikian saja, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi ya. kita. Ya, dan lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku lupa lihat wa astaghfirullah li wa lakum muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, terima kasih untuk Ustaz Jazakallah Heran atas pembahasan dan kajian yang sangat uh, bermanfaat dan penting untuk uh, kita semua di kesempatan pagi hari ini. saudara Gus Iman, dimanapun Anda berada untuk selanjutnya di kesempatan beberapa menit ke, uh, ke depan kita akan memasuki sesi tanya jawab dan tentunya kami harapkan pertanyaan Anda sesuai dengan tema kita dan kami angkat untuk yang pertama dari penelpon kita di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Ibu Nani. Ya. Nah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Uh, eh, saya um, mau minta tolong sama Ustaz menjelaskan tentang uh, masalah yang di pondok Ustaz karena setiap akan memasukkan anak ke pondok uh, kita jadi uh, takut ya dengan penyakit-penyakit seperti itu karena uh, setiap pondok uh, selalu ada kasus seperti itu. Nah, apa bekal yang harus kita berikan kepada anak kita mau uh, yang akan masuk ke pondok itu aja. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, ini ya. Uh, pertama tentunya uh, kita tidak perlu uh, takut masukkan anak ke pondok. Ya, hanya saja tentu segala sesuatunya harus kita apa namanya persiapkan secara matang termasuk anak yang akan kita masukkan ke dalam pondok itu harus ya lebih dulu diberikan ya masukan-masukan ya hal-hal yang mungkin dihadapinya di pondok ya di samping kita menjelaskan tentang bahaya ya perilaku yang menyimpang ini ya kalau bisa kita melakukan uh, semacam pendekatan yang lebih intensif kepada anak itu khusus untuk masalah ini ya khusus untuk masalah ini Ya karena inilah perkara yang mungkin paling apa namanya paling besar ya kemungkinan terjadi di situ. Maka ya kita pada melakukan ya, terapi secara intensif sejak dini agar dia tidak jatuh kepada penyakit yang keji ini atau penyakit yang menyimpang ini. Ada beberapa yang kita jelaskan tadi mungkin bisa disampaikan kepadanya mengenai masalah cinta kepada lawan jenis, ya, kecondongan, ketertarikan kepada apa, kepada sejenis, ya, ya kepada apa namanya teman sejenis. Nah, sebab-sebabnya ya kenapa seorang itu bisa eh, menyukai teman sejenisnya yaitu ya. Nah, demikian. Jadi eh, kita jelaskan eh, apa namanya bahaya-bahayanya ya dan juga sebab-sebabnya jadi ya, antaranya tadi kita sebutkan apa berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita pesankan kepada supaya jangan hatinya berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita jelaskan secara khusus bahwa ini untuk menyelamatkan diri dari eh, perilaku yang menyimpang ini. Ini jangan ditutup-tutupi kepada si anak. Kadang-kadang karena hal ini ditutup-tutupi kepada si anak hingga dia tidak menyadari bahaya yang bisa memangsa dirinya, ya. Jadi beritahu bosnya ini ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi hingga dia dapat mengetahui bahwa ini bahaya ini. Ya ini adalah yang diingatkan oleh orang tua saya ini bahaya. Nah sebab-sebabnya adalah seperti tadi yang kita sebutkan berpaling dari Allah, kejahilan, kekosongan hati, kemudian menjauhi media-media ya yang terlarang ya kadang-kadang di pondok juga kadang-kadang tembok pondok itu jebol ya ya, masuklah HP sekarang ini sangat mudah ya internet bisa diakses di mana-mana nah dan itu kadang-kadang susah untuk dikontrol ya baik oleh pihak pondok sendiri maupun ya orang tua apalagi orang tua kan begitu ya nah jadi ini hendaknya diputus Ya, maka lebih baik anak itu dalam masa belajar tidak diberi handphone dan tidak diberi kesempatan untuk menggunakan media-media yang bisa merusak ya kecuali dengan dengan apanya diawasi ataupun dibimbing oleh pengawas. Bukan tidak boleh dia apa namanya uh, belajar internet atau lain sebagainya tapi harus didampingi dan dibimbing. Nah, itu dia yang penting. Nah, kemudian uh, apa namanya uh, berikutnya seperti ya, sebabnya ya tadi kita sebutkan uh, bertemu misalnya ya dengan teman sejenis uh, dengan teman sejenisnya dalam satu selimut itu dilarang itu jelaskan kepada anak itu. Ya kemudian juga apa namanya kalau kita lihat ada kecondongannya untuk menyerupai wanita, nah itu eh, lebih uh, uh, semenjak dini harus di harus di apa namanya harus dipatahkan harus di ber, apa namanya di, dibersihkan ataupun dihentikan ya diselesaikan ataupun diobati ya, jangan dibiarkan. Nah, demikian. Kemudian ya tadi terapi-terapi yang bisa kita ya berikan kepadanya. Ya intinya adalah kita harus memberikan informasi yang yang akurat dan lengkap kepadanya sehingga dia tahu uh, bahaya dan bagaimana cara mengatasinya dan terapi untuk mengobatinya. Nah demikian Allah alam Baik, terima kasih untuk Ustadz dan terima kasih untuk Bu Nani yang telah menyampaikan pertanyaan tadi dan berikut dari penelpon yang kedua ada Umu Ubaidillah di Cikarang silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz, anak mau menanyakan masalah wasiat apa diizinkan? Iya, uh, di luar tema tentang wasiat bagaimana Ustadz? Iya, Nah, uh, silakan uh, mungkin uh, lebih detail dari pertanyaan Ibu. Halo? Iya, silakan. Oh, ini Ustaz ada seorang yang meninggal akan tapi dia me, e, mewasiatkan apa seluruh hartanya untuk cucunya gitu. Hmm. E, apakah itu diperbolehkan? Eh. Terus yang kedua, kalau misalkan wasiat itu kan harus tertulis ya Ustadz ya. akan tetapi e, e, apa si mayat itu belum sempat menuliskan belum sempat uh, eh, wasiat itu untuk ditulis gitu akan tapi ada dua orang saksi yang syarat-syarat saksi itu uh, udah memenuhi syarat-syarat saksi gitu Ustaz. Baik. apakah itu diperbolehkan Baik. seluruh harta ya Bu ya nah Waalaikumsalam ya. warahmatullah nah silakan Ustaz. yang pertama tentunya wasiat itu diperbolehkan di dalam Islam ya Allah Subhanahu wa taala membolehkan uh, yang namanya wasiat ya uh, di dalam surat uh, apa namanya An-Nisa yang berkaitan dengan uh, apa namanya warisan ya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan ya Allah Subhanahu wa taala berfirman uh, di ba'di wasiyatin tusuna biha audain ya setelah eh, ditunaikan wasiat-wasiat yang ia buat dan sudah dibayarnya hutang jadi dari ayat itu Allah Subhanahu wa taala membolehkan ya ataupun um, mensahkan adanya wasiat ya. Min ba'di wasiyatin tusuna biha yusi biha audain. Min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Setelah ya apa namanya dipenuhi wasiat yang ia buat dan atau sesudah dibayar hutang-hutangnya. Nah, tentunya wasiat ya ada beberapa kriteria dan persyaratan. Yang pertama adalah wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta yang ditinggalkannya atau harta yang dimilikinya. Ya, nah demikian. Tidak boleh lewat dari sepertiga. Jadi wasiat itu batasnya sepertiga dari harta. Kemudian yang kedua, wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Nabi mengatakan la la wasiat ahli waris. Ya tidak ada wasiat uh, bagi uh, para ahli waris. Ya. Nah kemudian ya wasiat itu ya berlaku untuk harta yang dimilikinya tidak untuk harta yang tidak dimilikinya. Ya, nah demikian. Ya, nah misalnya harta harta masih harta gono gini antara suami istri, nah itu tidak boleh diwasiatkan. Ya hingga di apa namanya diperjelas mana harta uh, suami dan mana harta istri. Jadi hmm. atau mewasiatkan harta orang lain, nah itu tidak boleh. Karena tidak boleh menunaikan wasiat yang batil. Misalnya wasiat ya untuk me, apa namanya me, memberikan harta orang lain kepada yang diwasiatkannya dan seterusnya. Hmm. Adapun wasiat itu tidak uh, tidak harus tertulis ya, boleh dengan secara lisan asalkan ada saksi-saksi yang membenarkannya. Nah demikian. Baik. Nah dalam hal ini tentunya dalam kasus ini kasus ibu ini ya itu harta itu diwasiatkan semuanya itu tidak boleh ya tidak boleh harta itu diwasiatkan semua. Nah Kemudian yang kedua itu kepada cucu. Cucu itu ahli waris, ya termasuk ahli hmm. ahli waris. Nah. Jadi uh, tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Baik, ya. terima kasih atas jawaban yang sudah disampaikan. Berikut dari pertanyaan melalui telepon yang ketiga ada uh, Umum Muhammad di Jakarta, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pertanyaan anak begini ya Ustaz. Di Indonesia ini Eh, menjadi tumbuh subur yang namanya banci iya. dan uh, perilaku, perilaku seks yang menyimpang. Sementara pemerintahnya mendukung dan para ulama yang saya lihat juga ada yang mendukung ya, seperti hmm. yang tertera di mass media. Hmm. Sekarang apakah negeri kita juga akan ditimpa bala seperti kaum Lut? Kalau hal ini para uh, ahli ulama, il, ahli ilmi itu diam dan tutup mulut dengan hal-hal ini. Demikian demikian Ustaz, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, sebenarnya itulah yang kita khawatirkan dan kita takutkan. Ya, apabila satu perbuatan maksiat atau dosa dibiarkan dan secara terang-terangan dilakukan di dalam satu negeri, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azabnya. Dan apabila azab Allah Subhanahu wa taala turun itu tidak hanya eh, apa namanya menimpa hanya orang-orang zalim saja di antara mereka. Nah inilah yang sangat uh, kita takutkan. Ikhwanifiddin azan ya Allah wa iyyakum jami'an ya. Ya seperti yang Allah Subhanahu wa taala telah ancamkan di dalam ya kitabnya wattaqu fitnah la tusiban uh, dan takutlah kamu kepada fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kamu. Ya, nah demikian. Jadi itulah yang apa namanya kita khawatirkan dan kita takutkan. Nah ya munculnya fitnah yang eh, apa azab dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kita ya nah jadi hendaknya di sini perlu uh, kita melakukan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar ya amar ma'ruf nahi mungkar hmm. untuk mencegah kemungkaran-kemungkaran ini ya yaitu dengan apa namanya dengan uh, apa kita bekerja sama dengan pihak uh, pemerintah untuk bisa e, menyembuhkan ataupun membersihkan penyakit-penyakit masyarakat ini e, dan senantiasa kita ingatkan mereka e, dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 25 wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum wa wa'lamu anna allah syadidul iqab Ya, dan jagalah dirimu dari e, siksaan yang tidak hanya menimpa, tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala amat keras siksaannya. Ya boleh jadi banyak sekali siksa apa namanya azab yang ataupun e, musibah yang menimpa negeri ini akibat ya kita kata kemungkaran-kemungkaran yang dibiarkan ya secara apa namanya secara luas ya, ya secara terang-terangan bahkan nah demikian jadi hendaknya kita imbau ya jangan kita minta kepada aparat pemerintah untuk bisa mencegah perbuatan-perbuatan ini. Nah, kita juga tahu bahwa ya, sebenarnya juga pemerintah sudah melakukan hal-hal yang ya, yang apa namanya yang bisa dilakukan untuk mencegahnya. Ya hanya saja perlu ya kita katakan eh, apa apa namanya eh, peringatan yang terus menerus. Nah. Ya nasihat yang terus menerus kepada mereka untuk bisa menindak dan karena mereka yang punya sultan kekuatan kekuasaan untuk melakukan uh, tin, apa namanya uh, ya, aksi, aksi yaitu melakukan tindakan hukum ya. Adapun kita kita hanya menyeru secara apa namanya secara moral ya apa namanya untuk uh, apa namanya, agar para pelaku pelaku ini mau bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan perbuatan-perbuatan uh, dosanya itu. Nah demikian. Ya. Wallahu alam Nah, baik terima kasih atas jawaban Ustaz. Kemudian kita angkat pertanyaan dari eh, setelah tadi tiga dari telepon, kita angkat tiga dari pesan singkat berikut ini. Yang pertama dari Umu Bilal di Karawang, ya Ustaz, sudah sepekan yang lalu ada saudara saya yang meninggal karena penyakit AIDS. Boleh dibilang dia uh, adalah seorang banci. Apakah dengan sakit yang Allah eh, berikan itu Allah akan ampuni dan ringankan uh, uh, azabnya? baga atau bagaimanakah uh, ada penjelasan dari uh, Ustadz dari hal ini silakan. Ya, itu uh, bisa menjadi uh, dengan catatan dia bertobat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sakitnya itu bisa menjadi kafarah. Tapi kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ya matinya maka itu adalah satu azab atas dirinya ya azab ya yang didahulukan di dunia sebelum di akhirat Nah, jadi ya masalahnya adalah apakah dia eh, sudah bertobat dengan perbuatan nasuha ya. Nah, demikian. Nah, kalau tidak bertobat ya waliyadzubillah. Nah, demikian. Nah, baik. Berikutnya dari pesan singkat eh, Abu Muhammad di Sumatera Barat yang bertanya, "Ya Ustaz, eh, bagaimanakah halnya dengan seorang penyampai ilmu yang dulu di dalam masa pendidikan pernah melakukan perbuatan liwat tersebut namun saat ini sudah bertobat, apakah kita boleh mengambil ilmu dari orang tersebut? Mohon penjelasan Ustaz. Ya, eh, ikhwan fiddin azani Allah jami'an. Eh, ini pertanyaan ini seolah-olah ya membenarkan apa yang kita sebutkan bahwa yang namanya penyakit ini tidak hanya di luar ya, tapi di eh, apa namanya di kalangan umum ya, nah. bahkan di kalangan pelajar ataupun penuntut ilmu bisa bisa terjadi hal ini. Ikhwan azani Allah Ya tentunya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, batu tujuh ma Taubat itu menghapus apa-apa yang ada sebelumnya, ya. ya dengan catatan dia benar-benar bertaubat dari maksiat itu dengan segala uh, apa namanya uh, persyaratan yang ya, harus dipenuhinya di dalam taubat. Ya, yang pertama dia menyesali perbuatannya, tidak mengulanginya lagi kan begitu ya. Kemudian dia berazam untuk tidak kembali kepada dosa itu. Nah, demikian. Ya, kemudian ya eh, apa namanya? Kalau eh, dosa itu dilakukan dengan pemaksaan, dia memaksa orang lain, maka dia harus minta maaf kepada orang itu ya. Karena yang namanya homoseksual ini kadang-kadang ada yang terbalimi dia. Dia sebenarnya eh, orang yang mazlum, bukan maf'ul ya. Beda antara mazlum dengan maf'ul ya Mazlum adalah orang yang dipaksa dengan digagahi lah istilahnya. Nah kalau itulah dosa yang dilakukannya maka dia harus apa namanya ber uh, mohon apa namanya mohon maaf kepada yang bersangkutan. Misalnya dia menggagahi anak kecil kan begitu ya anak kecil nggak tahu apa-apa. Mazlum di situ bukan makul. Yang namanya maf'ul itu adalah suka sama suka. Cuma dia jadi makulnya begitu. Jadi wanitanya eh, kira-kira demikian ya. Nah, jadi hendaknya dia melakukan syarat-syarat uh, apa namanya uh, taubat itu. Nah, demikian. Nah, wallahu alam bisawab. Ya. Nah, baik, terima kasih dan kita angkat pertanyaan dari pesan singkat yang terakhir tampaknya Ustaz ya di pagi ini dari uh, uh, saudara Abu uh, Abdurrahman di Jakarta yang bertanya, "Ya Ustaz, uh, Nah, dari pertanyaan Umur Razan juga di Bekasi yang bertanya hal yang sama. Ustaz, bagaimanakah sikap kita menghadapi saudara atau teman yang mempunyai tingkah seperti bansi atau perempuan atau sebaliknya yang perempuan tomboy? Uh, apakah kita boleh menunjukkan rasa kurang suka terhadap mereka hal mereka yang tersebut? Dan ada juga sebagian dari teman uh, saya yang dia itu e, memiliki sifat banci atau e, perempuan tomboy, akan tetapi itu menurut, menurutnya adalah merupakan pembawaan sejak kecil dan susah sekali untuk bisa e, dinormalkan. Bagaimanakah pendapat Ustaz? Apakah, e, apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan bagi mereka yang mempunyai kecenderungan banci atau tomboy e, sehingga mereka bisa hidup normal kembali? Syukur Ustaz. Iya, banci dalam syariat ada dua macam. Ada apa namanya? Ada khunsa, khunsa muskil yang memang pembawaan lahir dia memiliki dua kelamin ya. ya dua kelamin ya ah, itu adalah satu hal yang nyata ya seorang itu ada yang dilahirkan memiliki dua alat kelamin ya hanya saja dalam kondisi seperti ini ya akan dilihat kecenderungannya kemana apakah kepada laki-laki ataupun perempuan ya kemudian boleh menghilangkan salah satu dari alat kelamin itu. Ya, nah demikian. Ya, dan dia dihukumi ataupun diperlakukan sebagaimana kelamin yang terakhir yang dipakainya. Nah itu namanya khunsyah muskil. Ya, jadi ini adalah satu hal yang kita apa namanya yang terjadi ya, pada manusia dan merupakan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ya dan uh, terapinya ataupun cara solusinya adalah seperti itu. Melihat kecenderungannya kepada apa ya kepada laki-laki atau perempuan ketika dia sudah tumbuh dewasa. Nah, dan boleh menghilangkan salah satu dari alat kelamin yang lainnya itu. Nah, kemudian yang kedua, banci yang dibuat-buat, ya, mutasabbihat atau mutasabbihina birrijal wan nisa. Nah, ini yang dilaknat pelakunya, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti hadis-hadis kita bacakan tadi. Ya, nah ini biasanya timbul karena eh, hal-hal uh, yang ya kita sebutkan tadi, ya eh, apa namanya meniru-niru pakaian, meniru-niru tingkah laku, meniru-niru suara, ya apa namanya lawan jenisnya, hingga akhirnya dia apa namanya muncullah kecenderungannya kepada eh, untuk menyerupai lawan jenisnya itu. Nah demikian. Ya bisa jadi juga karena pergaulan. Ya banyak hal orang-orang yang menjadi bencong atau menjadi banci karena pergaulan. Ya bergaul dengan orang-orang banci, dengan orang-orang bencong, ya akhirnya dia juga jadi banci dan bencong kan begitu. Nah jadi ataupun cara berjalan. Nah oleh karena itu eh, seorang laki-laki hendaklah tidak meniru cara berjalan perempuan. Ya, nah demikian. Janganlah dia jalan lemah gemulai. Maka Nabi SAW berjalan itu dengan gagah. Jadi seorang laki-laki janganlah melambai-lambai jalannya hingga seperti wanita kan, melenggak-lenggok dan ya, itu itu faktor ya. Ya apa namanya perilaku-perilaku yang bisa menyorongnya ataupun menyeretnya kepada apa namanya uh, uh, Eh, tersebut di binisa eh, yang menyerupai diri dengan wanita. Ya, nah dari situ muncullah kecondongannya kepada lawan jenisnya kepada untuk menyerupai dan meniru lawan jenisnya ya, nah, jatuhlah dia kepada apa yang disebut banji dan bencong tadi ya dan tentunya ini perlu diterapi secara syar'i ya melakukan pendekatan kepadanya jangan dijauhi dulu ya ya perlu apa diluruskan penyimpangan-penyimpangan jiwanya ini. Ya. Jadi jangan langsung apa namanya di uh, dijauhkan dia dari ya dari ya dari pergaulan, dari pergaulan, tapi perlu di apa namanya dibimbing dan diarahkan, ya dinasehati dan diterapi hingga ya apa namanya dia bisa sembuh dari penyakit itu. Nah demikian, Allah alam. Nah, tapi Ustaz Zakallah Heran dan uh, pertanyaan tadi menutup perjumpaan kita. Mungkin ada uh, penutup dan kesimpulan akhir, silakan Ustaz azani Allah wa jami'an. Uh, eh, Sambil kita di akhir acara kita pada pagi ini. Ya, pagi ini kita telah membahas ya dosa besar yang ke-11 yaitu uh, eh, aliwat yaitu apa namanya? penyakit homoseksual atau perbuatan homoseksual, perbuatan kaum Lut. Ya di mana Allah Subhanahu wa taala ya telah eh, menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang bahaya dari dosa ini ya dan Allah Subhanahu wa taala mencela para pelakunya Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai suatu perbuatan keji dan Allah Subhanahu wa taala telah menimpakan adab atas pelakunya yang pertama kali yaitu kaum Lut dengan membalikkan negeri mereka dan menghujani mereka dengan batu demikian juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat atas orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Lut ini atau perbuatan liwat Demikian juga hukuman hudud di dunia yang diancamkan atas pelakunya yaitu ya dihukum mati baik itu yang pelakunya failnya ya jadi laki-lakinya maupun jadi perempuannya al maqul bihi. Nah demikianlah ikhwan fillah azan ya Allah jami'an ya eh, dosa besar yang ke-11 ini mudah-mudahan kita dapat ya apa namanya terhindar dari dosa ini ya menghindarkan diri dari dosa ini dan menutup ya dalam menutup wasilah-wasilah dan sarang sana menuju ke sana dan memberikan peringatan ya, lebih dini atau secara dini kepada anak-anak kita supaya tidak jatuh kepada perilaku yang eh, keji ini, penyimpangan seksual yang sangat keji ini. Nah demikian ekonomi ya, keji dan juga kepada pihak-pihak pondok ya, di mana tadi sudah kita bicarakan juga hendaklah lebih serius untuk memerangi dan mem membasmi penyakit ini di di kalangan apa nah, di asrama ataupun di pondok ya, karena ya tidak sedikit kita dengar ya atau banyak kita dengar ya apa namanya kasus-kasus ya perbuatan ini di pondok-pondok. Nah, adalah itu menjadi perhatian yang lebih serius dari para pengelolanya untuk bisa ya apa namanya membersihkan ya penyakit ini dari pondok-pondok mereka. Wallahu a'lam bishawab. Aku lupa lihat wa astaghfirullah li ali walakum muslimin innahu wal rahim. Nah, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Al Ustaz Abu Ehsan Al Maidani hafirullah atas pembahasan yang sangat bermanfaat di kesempatan pagi hari ini di setiap Selasa pukul 8 waktu Indonesia Barat kajian dari Al-Kabair dosa-dosa besar yang patut untuk kita jauhi dan telah kita simak tadi dosa yang uh, eh, ke-11 dari uh, rangkaian kajian kita di setiap Selasa pagi dari dosa liwat atau homoseksual. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari hal ini dan uh, menjaga dan melindungi keluarga kita dari keburukannya. Khotal iman dimanapun Anda berada, mohon maaf karena begitu banyak pertanyaan yang telah Anda kirimkan, namun kami tidak bisa ajukan karena keterbatasan waktu. Saat ini pukul 9.20 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda kajian atau program acara selanjutnya dari Dialog Interaktif Kesehatan dengan uh, Bapak Dr. Kardi, namun kami akan hadirkan beberapa jeda berikut ini sebelumnya dan terima kasih atas kebersamaan Anda jazakumullahu khairan mohon maaf atas segala kekurangan kami dan kekhilafan dalam pembawaan acara yang tadi kita simak bersama dan kami undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Awal kehidupan, Awal kehidupan manusia, manusia. Kau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian, kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengannya. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan zat yang maha perkasa. إن كنتم صادقين Kematian adalah pintu dan semua orang akan memasukinya. kematian adalah pintu dan semua orang akan kematian. Apakah seseorang akan berada di syurga? Innal fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Ataukah dia berada di neraka? Innal mujrimina fi dhalalin wa يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya. sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya? sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedoliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan.